Coba yang lain maju, ini kosong ini, Hamzah. Ayo. Tokodam. Diisi yang kosong. Baik, bismillahirrahmanirrahim. <clears throat> Ikra ya akhana Sofyan baca. تظلم سفيان رجلا رجلا Kemarin kita sebutkan tentang terjadinya riba yang pada mulanya bersumber dari hati yaitu dengan suudon berprasangka yang jelek di sini pembahasan yang terakhir bahwasanya yang mendorong suudon itu banyak kita sebutkan kemarin melampiaskan satu kemarahan, adanya hasad, kemudian menghendaki menjunjung dirinya ke kedudukan yang tinggi. Dan juga di sini yang terakhir adalah adanya seudon terhadap sesamanya. Ini salah satu faktor yang akan mendorong seorang berbuat ghibah. Lagi pula namanya jiwa gemarnya, kecenderungannya adalah berprasangka. Melihat seorang muslim berpenampilan demikian demikian demikian, ini akan berprasangka demikian. Berpenampilan seorang mungkin apa ya ini berbaju salafi pakai jubah maka kan berprasangka ini orang yang masya Allah ini orang yang alim orang yang berilmu terlebih orang yang awam akan menilai demikian seudon ya apa hukumnya ya ikhwan Yakub. Hmm? Ada empat hukum. Apa saja sebutkan? Hukumnya ada empat ya disebutkan oleh Syekh Abdullah bin Rahman Al-Basam. Jadi masalah don prasangka ada empat hukum. Yang pertama adalah muharram diharamkan. Ini seudon seudon kepada Allah Taala, kepada Khaliknya, kepada Rabbul Alamin. Ini diharamkan prasangka jelek kenapa Allah mentakdirkan ya demikian demikian demikian sedangkan si dia tidak protes kepada perusahaan Allah Taala nggak terima dan juga nam diharamkan seudon-seudon kepada orang-orang yang sudah ma'ruf <clears throat> kebaikannya tentang ketakwaannya tentang adalahnya Seorang yang adil, adilah. Ini. Sehingga Allah firmankan, Ya zina amanus tan ibu kathira minadon doni ismun. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah oleh kalian banyak-banyak berprasangka, jauhi. Karena sebagian prasangka itu adalah dosa. Jadi ini para mufassirun mengarahkan yakni inna ba'da dhanni ismun yang dimaukan adalah don-don yang jelek kepada orang-orang ahlul khair. Nah, orang-orang yang sudah jelas kebaikannya. Maka kita nggak boleh berprasangka yang jelek. Misalnya mungkin prasangka pada para sahabat, ya jelek pada para tabiin, jelek. Nah, ini suatu dosa. Ini hukum yang pertama. Di sana ada yang mubah. Nah, seudon ya hukumnya mubah, diperbolehkan. Kepada siapa? Ya, nih kepada orang-orang yang sudah menampakkan kemaksiatannya dari kalangan ahlul ma'asi, terkenal sebagai seorang pencuri, terkenal sebagai seorang pezina, nam dan sebagainya. Nah ini, ini kita diperbolehkan untuk seudon. Ketika dia mau masuk ke tempat kita misalnya, dia terkenal seorang pencuri, maka kita harus hati-hati, awas ada si fulan, ya, dia ma'ruf, tangannya jahil, mengambil barang-barang, maka teman-temannya segera dikasih tahu. Ya. Mungkin si A mau masuk ya ke kamar kita. Maka kita punya rekan-rekan, punya teman-teman segera mengasih tahu, awas ya, hati-hati ada si fulan mau masuk ke kamar kita. Jangan kemudian oh itu kan seudon nggak boleh. Santai. Naruh barang, dompet, uang, barang-barang berharga taruh sembarangan. Akhirnya apa? Ya sudah, dia masuk langsung di rampas barangnya, diambil, dicuri. Dompetnya, emasnya hilang. Nah ini. Maka bimbingan Rasulullah, bimbingan Nabi kita Muhammad SAW adalah ihtarisu minan nas suudon. Melihat keadaan seperti ini keadaannya, maka ihtarisu ya waspadalah kalian dari manusia yang sudah terkenal orang itu seperti ini keadaannya dengan cara suudzon berprasangka yang jelek. Nah, hadis Anas bin Malik rawahu Tabrani fil Awsat dan juga Baihaqi. <clears throat> ini hukum masalah don dan kita husnudon ya berpasangka yang baik hukumnya sunnah mandub terhadap orang-orang yang memang sudah terkenal kebaikannya maka kita nggak boleh untuk suudon tapi harus husnudon kemudian kita lanjutkan kolam alif waida tahakkot batu muslim fansuhu fisir dan tak kala sudah apa? jelas kesalahannya seorang muslim, maka hendaklah dia menasehatinya secara rahasia. Ini dinasehati dengan rahasia, jangan di majelis, ya jangan di tempat-tempat taklim seperti ini misalnya seorang ustadz, seorang pengajar nasihati di forum. Nah, jangan. Tapi dengan sir rahasia. Dipanggil empat mata, dinasehati. Ini seandainya ada seorang muslim saudara kita terjatuh dalam satu kesalahan yang sudah memang dia salah. Wa alam anna min thamarati su'idon at-tajassus. Dan ketahuilah bahwasanya di antara buah seudon itu adalah tajasus. Ini. Ini akan mencari-cari. Akan mengintai, akan memata-matai. Terus akan membuntut, akan mencari. Tentang kesalahan-kesalahannya. Fainal kolba layak kena bidon. Karena sesungguhnya namanya hati ini enggak puas dengan cuma sekedar prasangka saja. Dia ingin membuktikan sehingga dia akan mencari-cari kesalahannya. Bal yatlubul tahqiq tahqiqa wa yastahilu bitajassus. Bahkan dia akan mencari untuk mewujudkannya, dia akan menyibukkan dengan tajassus. Wa dzalika manhiyun anhu. Maka yang demikian itu adalah terlarang, enggak diperkenankan. Li'annahu yusilu ila hadqis al-muslim, sitril muslim. Karena sesungguhnya itu akan mengantarkan yakni untuk membuka seternya seorang muslim. Ini akan mengantarkan membuka yakni satar, tutup seorang muslim. Yang anjurannya adalah untuk kita tutup-tutupi, untuk kita rahasiakan, untuk kita tutup-tutupi, jangan dikorek-korek, dicari-cari yang enggak ada keperluan. Nah ini Walau lan walau lam kasih laka kana kalbuka aslama lil muslim. Dan seandainya tidak terungkap oleh kalian, kalian enggak tahu keadaan seorang muslim yang lainnya, siapa dia, maka hatimu lebih selamat. Nam, ketika kita enggak mengetahui, kita enggak tahu aibnya seorang muslim, saudara kita, itu lebih baik daripada kita tahu Nah, daripada kita tahu aibnya saudara kita. Kenapa? Karena kalau kita tahu aibnya saudara kita, itu biasanya akan menceritakan pada sesamanya, pada yang lainnya. Nah, ini berbahaya. Tapi kalau nggak tahu, ya sudah, dia akan diam, dia akan nggak ngomong ke sana kemari. Makanya karena kalbuka aslam il muslim. Hatimu lebih selamat terhadap muslim tersebut. Nah ini, itu lebih baik daripada mengetahuinya aibnya saudara kita. Sehingga kita nggak usah yang ngorek-ngorek, nggak usah mencari-cari, lebih-lebih menguping. Nah ini, ini anak kecil biasanya. Ketika ada mungkin pembicaraan orang tua, nah anak kecil akan menguping, akan mendengarkan apa sih yang dibicarakan. Dia dengar, dia tahu, lah ini akan cerita anak kecil ini ke mana-mana. Nah ini, ini hendaklah kita menjaga diri ya untuk ya ini jangan sampai kita tahu perkaranya urusan orang orang lain kecuali memang ada keperluan, ada kebutuhan. Taib. Jadi enggak masalah. Kalau enggak ada keperluan sudah kita enggak usah tahu urusan orang orang lain. Bayanul a'dar al-murakhasah fil hibah wa kafaratil hibah tentang penjelasan udur-udur yang memang bisa diberikan, diberi dispensasi keringanan dalam masalah hibah. Dan juga kafarohnya, tebusannya ketika berbuat hibah. Nah ini, pembahasan selanjutnya masalah yakni hibah yang diperbolehkan. Ada keringanan, tidak mengandung dosa dan juga bagaimana kafarohnya tebusannya ketika seorang telah berbuat ghibah i'lam annal murakhas fi dzikri masawi al khair ketahuilah bahwasanya sesuatu yang bisa didispensasi keringanan dalam penyebutan kejelekan yang lainnya orang lain wa huwa horodun sahihun fi syar' itu adalah perkara yang memang tujuannya benar menurut syariat. Nah ini sebutkan satu aib orang lain sama muslim ini dibenarkan ketika ada tujuan yang benar menurut syariat, bukan menurut ini pandangannya. Wala yumkin tawassul ilaihi illa bihi. Yang mana tidak akan mungkin sampai kepada kebaikan tersebut Enam, tujuan yang baik tersebut kecuali memang harus menyebutkan. Harus disebutkan. Gak akan sampai kebaikannya, gak akan sampai yang maslahatnya kecuali harus memang disebutkan, harus disebutkan. Wadalika yadfa'ul ismal hibah wa umur. Yang dengan itu enam menolak dosa hibah artinya terlepas dari perbuatan dosa hibah enggak termasuk dosa di dalamnya bahwa umur maka dia adalah masalah-masalah sebagai berikut yang diperbolehkan. Ahaduha yang pertama adalah at-tadallum. Orang yang terdolimi. Orang yang terdolimi. Fa inna lil matlum ayyadkura dolima idza ila man yastafi haqqahu. Yang pertama adalah orang yang terdolimi. Maka sesungguhnya orang yang tertolimi dia apa menyebutkan tentang kejelekan orang yang berbuat satu kedoliman, orang yang berbuat satu kemaksiatan. Dia ini orang yang dolim mungkin mengambil barang orang lain. Mungkin si A ngambil barangnya si B, ya, mungkin mobil-mobilan misalnya. 6. Atau mungkin sepeda diambil, idza sta'addahu taklah dia berbuat satu yakni kedoliman melampaui batas. Dan ini diadukan, disebutkan keadaannya orang ini kepada orang yang memang dia akan mampu untuk mengembalikannya. Dan ini. Kalau enggak mampu ya sudah enggak usah cerita. enggak usah cerita. Orang yang lumpuh misalnya, orang yang enggak ada kemampuan, dia cerita kepada si lumpuh tersebut. Nggak usah, ini nggak ada fungsinya, nggak ada faedahnya. Kalian menceritakan, menyebutkan kepada orang-orang yang memang mampu diharapkan bisa mengambil mengembalikan haknya. Mungkin ya kalian santri yang anak-anak misalnya 10 tahun punya barang apa ya permainan nah mungkin mobil-mobilan atau mungkin sepeda-sepedaan dirampas sama temannya Nah ini dirampas sama temannya. Maka dia punya musrif, punya pengurus. Dilaporkan ke pengurusnya, dilaporkan ke musrifnya, cerita ini loh, si A ngerampas barang saya, musrif gini gini gini gini gini, cerita tentang kejelekannya dia orang nakal, orang yang dia dolim. Maka tentunya musrifnya perhatian ya membantu untuk mengambilkan haknya kemudian diberikan kepada orang tersebut ini, ini diantara contoh. Di sini diperbolehkan orang yang terdolimi untuk menyebutkan aibnya saudaranya dengan harapan orang ini bisa mengambilkan haknya. Asani kemudian yang kedua al isti'anah ala takdiril mungkar. Minta pertolongan untuk merubah satu kemungkaran. Dan juga warad di dolim ila hajil salah dan juga minta pertolongan untuk mengembalikan kepada orang yang dolim pada jalan yang benar. Ini isti'anah. Minta bantuan untuk merubah satu kemungkaran. Ini kemungkaran-kemungkaran di situ ada mungkin para preman-preman ya mabok kemudian main judi zina dan sebagainya maka kita yang tahu, nah mungkin minta bantuan. Kita nggak mungkin sendirian untuk mengingkari dengan tangan kita. Gak ada kemampuan. Maka minta bantuan kepada para hak ya pada orang-orang yang berwenang dalam hal ini adalah pemerintah, mungkin Pak polisi atau mungkin ya ini Pak lurah untuk merubah kemukaran tersebut dan mengembalikan orang yang berbuat satu ketoliman ke jalan yang lurus, diarahkan ke jalan yang lurus. Nah, ini, ini diperbolehkan. as kemudian yang ketiga. Al-istifta Misal ayyakulil mufti. Minta fatwa. Seperti keadaan orang yang mengatakan kepada yang berfatwa, "Dolamani fulan berbuat satu ketuliman kepada saya, si fulan." Ini ya, orang yang minta fatwa. Minta kepada orang yang akan berfatwa. Ahoda hakki. Dia mengambil hak saya. Faka tariku wa kaifa tariki fi ikhlas fi khalas. Bagaimana jalan saya untuk melepaskannya? Fatayinu mubah wal aula at-ta'rid. Dan bersikap takyin itu adalah mubah. Bersifat takyin artinya menyebutkan orangnya si fulan. Si fulan berbuat dolim kepada saya si Muhammad disebutkan takyin. Nah, nggak adil. Perampas mengambil uang saya, ini namanya takyin. Diperbolehkan. Wal aula dan yang paling utama itu adalah dengan bentuk takrid. Lawannya tidak menyebutkan, tapi dengan sinyal-sinyal, dengan yakni si fulan enggak disebutkan orangnya. Tapi si alan, si alana Namanya ta'rid. Itu lebih utama tidak menyebutkan orangnya daripada menyebutkan orangnya. bahwa Yakul ma taqulu fi rajulin dolamahu abuhu aw akhuhu wa nahfu dalik. Seperti ucapan apa ya pendapatmu wahai mufti? Nam terhadap seorang laki-laki yang dia berbuat dolim. Nam bapaknya berbuat zalim kepadanya atau saudaranya berbuat zalim kepadanya dan sejenisnya. Nah ini, ini nggak disebutkan saudaranya, nggak disebutkan orangnya siapa. Pakai tak bentuk ta'rid. Dan ini diperbolehkan, bahkan lebih aula, lebih baik, lebih afdol daripada takyin menyebutkan. Misalnya bagaimana pendapat wahai mufti, wahai orang yang memberi fatwa saya di apa didolimi sama si fulan disebutkan orang yang Muhammad saya nggak diberi haknya untuk saya dia ngambil hak saya nah ini Wa dalilu ala ibahatu ta'yin hadis Hindun ya dan dalil tentang bolehnya yakni dengan cara ta'yin penyebutan orangnya itu hadis Hindun Ketika dia khina kolas, dia berkata, yang mengadukan kepada Nabi Muhammad SAW, Inna Abu Sufyan rajulun syahihun walam yungkiru alaihan Nabi SAW. Ini, ini keluhan seorang istri tentang suaminya yang dia sahin, laki-laki yang kikir terhadap harta yang dia enggak menafkahkan pada sang istrinya dan anaknya atau mungkin menafkahkan sangat sedikit kurang untuk keperluan hidupnya maka Hindun yakni melaporkan perbuatan suaminya kepada nabinya yang disebutkan si fulan Abu Sufyan suami saya begini begini begini Nabi enggak mengingkari Nabi enggak mengingkari dan seandainya dengan cara takrid itu lebih baik Bagaimana wahai Nabi seandainya ada seorang suami gini gini gini gini ini dengan bentuk ta'rid dengan bentuk ya yakni ta'rid enggak disebutkan orangnya ini lebih awal lebih utama maka tak kala Nabi mendengar keluhan Hindun demikian maka beliau pun mengatakan selanjutnya hud ya dalam hadis yang lain khud mayakfiki wa waladak bil ma'ruf ambillah ya apa yang mencukupkan engkau wahai Hindun dan juga anak-anak engkau wahai Hindun ambil hartanya uangnya untuk mencukupkan kehidupanmu dan juga mencukupkan anak-anakmu nah ini demikian nasihat beliau untuk mengambil hartanya secukupnya ketika suaminya bahil ya kikir terhadap harta walaupun tidak diketahui oleh sang suaminya <clears throat> taib Wallahu a'lam bishawab. Ila huna tafadhalu hafizakumullah.